Ikhwan fillah rahimakumullah telah kita ketahui bersama bahwa kita hidup di suatu zaman yang cobaannya begitu berat. Karena di sana banyak sekali fitan, berbagai ujian yang dihadapi seorang muslim. Seorang muslim ketika ingin istiqamah di atas ajaran Islam di masa-masa ini menghadapi tantangan ujian-ujian tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sebuah sabda beliau. Beliau mengatakan yataqarabu zaman wa yanqusul amal wa yulqa syuh wa tadharul fitan wa yakthuru al haraj. Kila ya Rasulullah wa mal haraj? Qala al qatl al qatl zaman yataqarab semakin semakin berdekatan wa al amal amal semakin berkurang wa yulqa sifat pelit tersebar wa fitan fitan muncul di mana-mana wa yakturul haraj al haraj semakin banyak beliau pun ditanya apa yang dimaksud dengan al haraj beliau menjawab al qatl al qatl pembunuhan pembunuhan ikhwani fiddin rahimakumullah apa yang beliau sabdakan betul-betul dirasakan oleh kita semuanya di zaman ini waktu terasa begitu cepat berlalu. Di saat yang sama amal memang betul-betul yang kus semakin berkurang. Semangat untuk beramal menurun. Bila kita lihat apa yang diamalkan oleh para ulama kita as-salafus salih rahimahumullah Begitu besar amal mereka. Begitu banyak yang mereka lakukan untuk masa depan diri mereka di akhirat untuk Islam. Sehingga ketika kita melihat amal kita di masa ini, kita bandingkan dengan apa yang dilakukan mereka. Ternyata amal kita tampak begitu sedikit jauh sangat jauh dengan apa yang diamalkan oleh mereka rahimahumullah ibadah yang mereka lakukan apakah itu ibadah dengan lisan dengan anggota badan dan ibadah-ibadah yang lain begitu banyak mereka lakukan sementara amal kita begitu sedikit semangat beramal menurun. Dan kalaupun ada dari umat ini yang banyak beramal, kita dapati mereka adalah orang yang sangat langka, sangat sedikit. Beliau pun Ali salatu wassalam mengatakan wayul qashuh sifat pelit tersebar Sifat pelit tersebar. Dan itu yang kita lihat. Begitu banyak orang yang cinta dunia. Sehingga mereka begitu erat memegang duniawi mereka. Harta banyak tapi tetap saja berambisi dan rakus. Padahal kalau kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan yang mengikuti mereka. Mereka adalah orang-orang yang gemar membelanjakan harta mereka fi sabilillah sekalipun kondisi ekonomi mereka kurang tapi mereka tetap melakukan infak fi sabilillah sampai Allah azza wajalla mensifati orang-orang Ansar sebagaimana yang kita dengarkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar Allah sifati dalam ayat ini dengan sifat mulia mereka mengutamakan kaum muhajirin daripada lebih mengutamakan mereka kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri walaupun mereka membutuhkan harta benda dan kekayaan mereka tapi mereka tidak berat untuk memberikan kepada mereka kaum muhajirin bahkan diutamakan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri dan Allah azza wa jal mengatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun dan barang siapa yang dilindungi dari sifat kekikiran dirinya maka merekalah orang-orang yang beruntung Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan wa tadharul fitan fitnah berbagai ujian cobaan yang terkait dengan agama maupun duniawi begitu banyak tazhar semakin muncul di berbagai lini kehidupan kita termasuk apa yang Nabi sebutkan berikutnya semakin banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Ikhwani fitin rahimakumullah, itulah kondisi di zaman ini yang kita rasakan. Fitnah dan ujian yang menerpa keagamaan seseorang, ketakwaan seseorang begitu berat. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan saat beliau ingin masuk ke kota Madinah di suatu waktu. Beliau mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Qalu la, ya Rasulullah. Mereka pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Inni la ara al-fitan khilala buyutikum inni la ara fitan taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatri sungguh aku melihat fitnah-fitnah masuk di antara rumah-rumah kalian seperti jatuhnya air hujan. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini Nabi katakan ketika beliau hendak masuk ke kota Madinah. Bagaimana dengan tempat-tempat yang lain? Sungguh apa yang beliau katakan betul-betul dirasakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga setiap muslim mesti menyadari keadaan tersebut. Dan dia akan mengerti ketika dia hendak beristiqamah di atas agama ini. Adapun mereka yang tidak peduli dengan keistiqomahan terhadap agama, tidak peduli dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama dan tidak peduli dengan talabul ilmi, maka mana mungkin dia akan mengetahui kondisi semacam itu. Dia justru akan menikmati kehidupan dunia dengan berbagai godaan yang ada, dengan berbagai fasilitas yang ada, dia akan menikmatinya. Tapi ketika seorang betul-betul ingin masuk dalam keistiqomahan di atas sunnah, maka dia akan melihat betapa beratnya tantangan dan ujian di hadapannya. Ikhwan Fidin rahimakumullah, godaan duniawi sudah begitu berat dirasakan oleh seorang yang hendak bertakwa kepada Allah ditambah lagi yang lebih parah daripada itu godaan syubhat syubhat yang begitu banyak pula menyebar di mana-mana Ikhwan fillah rahimakumullah Seorang yang memperhatikan apa yang di sekitarnya. Maka dia mendapati itu semuanya dengan begitu jelas. Untuk itu, ahibati fillah rahimakumullah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim yang punya keinginan untuk istiqamah di atas sunnah ini apa yang mesti kita lakukan sementara mau tidak mau dia akan menghadapi semuanya itu karena ini adalah ujian yang tidak mungkin dia lepas darinya ujian dari Allah Azza wa Jal bagi mereka yang hidup di masa ini. Ahibati fillah rahimakumullah. Tentu seorang muslim mesti berupaya dan mengambil usaha-usaha untuk bisa menghindarkan dirinya dari berbagai ujian-ujian yang membahayakan tersebut. Ketika dia tidak berusaha, maka dia akan terseret. Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis yang lain, "Satakunul fitan." Akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'id fiha khairun minal qa'im. Wal qa'im fiha khairun minal mashi. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. ومن استشرف تستشرفه ومن وجد ملجأ فليعذ به Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa akan muncul fitnah-fitnah, berbagai ujian, berbagai godaan, berbagai kekacauan orang yang duduk di waktu-waktu tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang mengupayakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa yang berusaha melihat-lihat, mendekat atau ibaratnya mengintip menengok fitnah-fitnah itu dia akan terseret. Maka barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung, berlindunglah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka ini tugas kita. Ketika kita hendak beristiqamah. Yaitu kita berusaha menjauhi fitnah-fitnah tersebut tidak boleh kita mendekati. Tidak boleh kita mendekatkan diri kita yang akhirnya bisa terseret oleh fitnah-fitnah tersebut. Jangan kita merasa diri kita kuat. Kemudian menantang mara bahaya. Kita ahibati fillah rahimakumullah tidak punya kekuatan apa-apa kalau bukan karena Allah kuatkan diri kita, kalau tidak karena Allah lindungi diri kita, maka kita akan jatuh tersungkur ketika menghadapi ujian-ujian tersebut. Oleh karenanya Nabi SAW mengisyaratkan dalam hadis tadi, siapa yang melihat-lihat, siapa yang mengintipnya, siapa yang berusaha untuk mendekatinya, ia pun akan terseret maka dari itu siapa yang bisa mendapatkan tempat berlindung berlindunglah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Ini salah satu upaya yang sangat penting untuk kita lakukan. Menjauhkan diri kita dari berbagai fitnah-fitnah tersebut agar kita tidak tergoda kemudian kita selamat. Bukan kita mendekati dan merasa kuat. Yang akhirnya naudzubillah ternyata terseret oleh fitnah-fitnah itu baik dia rasakan atau tidak dia rasakan. Kalau fitnah syubuhat seperti kata ulama itu lebih berat daripada fitnah syahwat. Fitnah syahwat Ketika seorang jatuh, terseret dan akhirnya tergoda oleh godaan-godaan syaitan mengikuti langkah-langkahnya dalam berbagai godaan-godaan syahwat kemungkinan suatu saat dia akan sadar dan mungkin ketika melakukannya pun dia sadar kalau Allah Azza wa Jal memberikan rahmatnya, ia pun akan selamat di kemudian hari dan bertaubat. Tapi fitnatus syubuhat, banyak orang yang terseret kepadanya, tapi ia tidak merasa bahwa dia telah terjerat, bukan hanya terseret. Ikhwani fiddin rahimakumullah, fitnatus syubuhat begitu berat Karena ketika seseorang terjatuh padanya dia merasa dirinya di atas al-haq sehingga dia akan mempertahankan dia tidak menyadari kalau dia salah dia tidak menyadari kalau dia keliru bahkan ketika dia sesat pun dia tidak menyadari kalau dirinya sesat oleh karenanya kita dengar nasihat para ulama kita. Bagaimana mereka menasihatkan kepada diri kita untuk menjauhi fitnah itu asyubuhat dengan mereka mengingatkan bahwa al-qulubu dha'ifah qalbu manusia itu lemah wasyubahu khattafah dan syubhat-syubhat itu menyambar-nyambar Ikhwan Fidin rahimakumullah Banyak orang yang merasa kuat Lalu ia masuk ke ranah fitan Ia merasa Tidak akan terkecoh Oleh syubhat-syubhat Tapi nyatanya Dia pun jatuh dalam berbagai syubhat itu Ibnu Battah Al-Ukbari Rahimahullah Ta'ala menyebutkan dalam kitab beliau al ibana Al-Kubra yang maknanya bahwa beliau melihat ada orang-orang bukan orang biasa, dia orang yang tergolong berilmu. Dia mendatangi ahlul bid'ah bukan untuk berteman dengan ahlul bid'ah. Bukan untuk membaca syubhat-syubhat, tapi dia ingin membantah syubhat-syubhat ingin meluruskan mereka dengan membantah syubhat-syubhat mereka. Tapi apa yang terjadi? Ternyata di kemudian hari terlihat mereka sudah bersama ahlul bid'ah dan bukan hanya satu orang yang seperti itu, tapi sekian orang. Demikian apa yang disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah Inilah bahaya subhat-subhat yang itu adalah fitan. Fitnatu asyubuhat. Ikhwani Fidin rahimakumullah, oleh karenanya Nabi saw. sejak dahulu sudah mengingatkan. Dan ini diingatkan pula oleh Ibnu Battah rahimahullah bahwa Nabi mengatakan, "Idza sami'tum bid-dajjal fan'a anhu." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melihat Dajjal muncul di suatu tempat, menjauhlah kalian. Jangan ingin tahu dari yastashrif al-fitan. Ingin tahu seperti apa sih Dajjal itu. Saya ingin melihatnya. Walaupun dia tahu bahwa Dajjal adalah pimpinan kesesatan Walaupun dia tahu ciri-ciri Dajjal. Walaupun dia tahu sudah mengetahui benar siapa Dajjal itu. Nabi katakan fal anhu jauhi. Ketika ada orang yang tidak menjauhi, justru ingin tahu seperti apa Dajjal. Seperti Nabi ceritakan. Akhirnya dia melihat akhirnya apa yang terjadi? dia pun terpengaruh dan menjadi pengikut Dajjal. Nauzubillah min dzalik. Ya. Oleh karenanya ini salah satu contoh bagaimana seorang menyelamatkan dirinya dari fitan. Bukan dia mendekati fitnah tersebut, tapi dia mesti menjauhi. Bukan dia sok penasaran dengan fitnah itu, tapi dia lebih mementingkan keselamatan dirinya. Makanya para ulama dahulu rahimahumullah melarang kita bermujalasah duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Melarang kita membaca buku-buku ahli bid'ah. Kenapa itu semuanya? Karena demi keselamatan seorang muslim dari godaan-godaan syubhat dari godaan-godaan syubhat tersebut yang banyak orang terlena terkecoh dan paling tidaknya seperti kata ulama kita rahimahumullah akan menjadikan kalbu kita ini sakit Kenapa sakit? Karena terkadang syubhat itu begitu kuat dan kita juga berat untuk menjawabnya. Tidak setiap syubhat mampu dia jawab. Sebagian syubhat melekat dan terus terngiang-ngiang. Ia tidak mampu menjawab walaupun ia tahu itu batil Apalagi na'udzubillah dia akhirnya terpengaruh dengannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, selamatul qalb. Selamatnya kalbu kita. Sehatnya kalbu kita dari syubhat itu suatu nikmat yang sangat berharga, tidak bisa dinilai. Keselamatan diri seseorang dari dolal, kesesatan itu sangat-sangat bernilai. Maka ahibati fillah rahimakumullah dia utamakan untuk menjaga hidayah yang Allah karuniakan kepadanya. Dan jangan coba-coba naudzubillah eh, mendekatkan dirinya kepada syubhat dan syahwat sehingga ia akan terseret padanya. Ahibati fillah rahimakumullah upaya yang lain untuk kita jaga diri kita daripada subuhat dan syahwat dan fitan seluruhnya adalah dengan kita banyak berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Mohon kepada Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar doa-doa kita. Allah Azza wa Jal maha merahmati hamba-hambanya. Dengan kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jal akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita banyak doa. Bahkan Allah Azza wa Jal pun menyebutkan beberapa doa dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya doa yang masyhur dan sangat bermanfaat walaupun sebagian orang kurang menyadari manfaatnya karena hanya mengucapkan tanpa meresapi makna doa tersebut yaitu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tuzigh qulubana wahai Rabb kami Jangan engkau selewengkan kalbu kami ba'da izhadaitana setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah dan berikan kepada kami dari sisimu rahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah al-wahhab, zat yang maha memberi. Doa ini doa yang sangat-sangat penting. Sekaligus doa ini memberikan kepada kita suatu pengertian bahwa yang namanya kesesatan mungkin sekali terjadi setelah orang itu dapat hidayah. Dapat hidayah Islam kemudian murtad betapa banyak orang yang seperti itu keadaannya. Demikian pula dapat hidayah sunnah yang benar-benar sunnah kemudian lepas daripada sunnah tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, bukankah kita melihat orang-orang yang seperti itu dulu maupun sekarang barangkali masing-masing kita punya cerita tentang temannya, tentang tetangganya, tentang ustadznya, tentang syekh yang pernah dia kenal. Sekian nama. Mungkin dia ingat bulan bulan bulan bulan Dahulu di atas sunnah. Dahulu semangat. Dahulu yang lain pun terheran dengan semangatnya. Benar-benar di atas sunnah. Tapi ternyata ia berikutnya kehilangan hidayah tersebut. Bisa jadi tergoda karena fitnah syubhat atau fitnah syahwat atau dua-duanya atau awalnya gara-gara syahwat kemudian merembet kepada syubhat. Ikhwani fillah rahimakumullah sungguh merugi. Sungguh merugi. Seperti yang tidak tadi kita sebutkan bahwa nikmah hidayah sunnah selamatul qalb selamatnya kalbu kita dari syubhat dari syahwat itu suatu nikmat yang tidak ternilai tidak ternilai untuk dinilai dengan harta duniawi dan macam-macamnya. Nikmat sunnah jauh-jauh lebih mahal. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, berdoa. Berdoa sangat penting. Tidak boleh kita merasa diri kita kokoh kemudian tidak akan goyah merasa diri kita pandai, merasa diri kita kuat, tidak. Semua kepanjangan kita dari Allah. Kekuatan kita dari Allah. Taufik yang Allah berikan kita kepada kita dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tidak menjaganya dengan berbagai upaya dan diantaranya adalah doa, maka bisa jadi nikmat itu tercabut dari diri kita maka dari itu ahibati billah rahimakumullah doa sangat penting. Ya. Bertadarru' kepada Allah Azza wa Jal untuk dikokohkan di atas sunnah. Kalau para nabi saja berdoa, bagaimana dengan kita? Para nabi berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa wajnubni wa baniya na'budal asnam. Perkara yang jelas ibadatul asnam. Ibadatul asnam menyembah berhala. Siapa yang tidak tahu hukumnya? Ya. Nabi Ibrahim sangat mengetahui hal itu dan bagaimana sejarah kehidupan beliau sangat menentang. Nyawa beliau pertaruhkan demi menentang ibadatul asnam. Tapi beliau sendiri khawatir untuk jatuh Begitu pula anak cucu beliau. Makanya beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Ya. Bagaimana dengan sesuatu yang masih samar-samar? Yang tidak begitu jelas, sejelas ibadatul asnam. Ibadah kepada berhala. Syubhat yang rumit, syubhat yang remang-remang, yang sangat mungkin orang jatuh padanya. Tentu kita uh, sangat khawatir, makanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ibrahim At-Taimi rahimahullah mengatakan, "Waman ya'malul bala ba'da Ibrahim?" Siapa yang merasa aman dari bala setelah Ibrahim? Kalau Nabi Ibrahim khawatir, patutkah kita tidak khawatir kalau beliau khawatir terhadap diri beliau sebagai seorang nabi, bagaimana kita tidak khawatir terhadap diri kita sebagai orang awam, orang yang seperti kita ini banyak kekurangannya. Kalau beliau khawatir terhadap anak cucu beliau, anak cucu beliau juga para nabi. Bagaimana dengan anak cucu kita apa kita tidak khawatir? Kalau beliau khawatir untuk jatuh dalam ibadatul asnam, bagaimana dengan hal-hal yang lebih samar daripada itu? Apa kita tidak khawatir? Nah, ahibati fillah rahimakumullah. Karena itu semua maka senantiasa kita harus selalu bertawakal kepada Allah, selalu percaya penuh kepada Allah Azza wa Jal, selalu kembali kepadanya, selalu mohon pertolongannya. Tidak boleh kita merasa diri kita kuat dan bakal selamat. Selama hayat masih di kandung badan, maka kemungkinan terjerat dalam syubhat masih ada ya selama hayat masih dikandung badan maka kemungkinan terjerat dalam syubhat masih ada selama kita di dunia berlaku dia beluakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya ikhwan fillah rahimakumullah semoga Allah azza wajalla senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita dan kita semuanya dari godaan-godaan syubhat dan syahwat dan agar kita tetap istiqamah di atas dinul Islam dan sunnah Nabi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 Walhamdulillahirabbil alamin.